واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu sore 29 Muharram 1436 Hijriah kita duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.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 Maka jawabannya tugas manusia di dunia cuma ada dua. Yang pertama, bagaimana mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ini pun nanti ada pertanyaan, kenapa kita harus mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya? Yang kedua, yaitu bagaimana caranya dosa yang kita tidak pernah lepas darinya terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas manusia cuma dua. Berpuluh-puluh tahun dia hidup di dunia ini inti mengumpulkan pahala sebanyak mungkin dan itu nanti ada pertanyaan tersendiri kenapa harus dikumpulkan pahala. Yang kedua, menghapuskan dosa sebanyak mungkin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema kita menghapus atau penghapus-penghapus pahala, sebab-sebab terhapusnya pahala. Kira-kira kenapa kita harus takut dengan terhapusnya pahala? Dan kenapa juga saya sebutkan tadi tugas manusia yang pertama adalah mengumpulkan pahala sebanyak mungkin. Ini yang bisa jawab. Kenapa kita takut dari terhapusnya pahala? Takut gak sih? Takut. Kenapa? Hah? Buat modal di akhirat, modal gampang biar tidak diarahkan. Ada yang lain? Ya. Biar ber, biar bertemu dengan wajah Allah. Kalau kita tadi ambil pelajaran dari beberapa jawaban, buat modal di akhirat itu, yaitu modal untuk masuk surganya Allah. Sama jawabannya dengan kawannya yang di samping yaitu agar tidak disiksa di neraka berarti masuk surga atau agar bertemu dengan wajah Allah berarti juga masuk surga karena seseorang tidak akan bisa bertemu dengan wajah Allah dan yang kita sembah selama ini dan yang kita tumbuh patuh kepadanya selama ini kecuali ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, timbul pertanyaan yang lain. Ketika kita dapat jawaban dan jawabannya tadi benar, kenapa kita takut pahala terhapus? Dan kenapa harus mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya? Dan itu tugas pertama. Tugas kedua menghapuskan dosa sebanyak-banyaknya. Jadi setiap ucapan dan kelakuan kita usahakan tujukan antara salah satu dari dua ini. Imma mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya atau menghapuskan dosa sebanyak-banyaknya. Timbul pertanyaan, menghapuskan pahala kita takuti, pahala terhapus kita takut karena untuk modal kita di akhirat agar bisa masuk surga jauh dari api neraka timbul pertanyaan lain. Memang orang masuk surga dengan pahala. Apakah dia bisa berterang surga dia dengan pahala dia? Lalu apa yang Allah maksudkan? Misalkan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lan yudkhila ahadukum ahadakum al jannata amal hadis riwayat Bukhari Muslim amal seseorang tidak pernah akan memasukkan lan di sini harfu nafi litadbid huruf peniadaan yang selamanya nah tidak akan masuk ke dalam surga seseorang atau saya ulangi seseorang amalan seseorang tidak akan memasukkan dia sama sekali ke dalam surga saya ulangi amalan seseorang tidak akan pernah memasukkan dia sama sekali ke dalam surga jelas ya sudah itu hadis Rasul Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tidak juga aku illa an yataghammadi an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl." Tidak juga aku kecuali Allah meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Menunjukkan hadis ini dan ini yang beberapa waktu yang lalu, terutama bulan Ramadan, ada perkara yang heboh berdasarkan hadis ini akhirnya sebagian orang yang dianggap berilmu mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dijamin masuk surga. Sedikit melenceng tentang itu, saya cuma punya komentar orang yang mengatakan seperti ini tidak lebih dari empat orang. Satu orang kafir, yang kedua orang yang tidak tahu kedudukan Rasulullah saw Yang ketiga orang yang salah dalam memahami hadis atau boleh dijadikan satu orang kafir yang kedua orang munafik yang ketiga tidak tahu kedudukan Rasulullah yang keempat salah dalam memahami hadis sepertinya yang mengucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dijamin masuk surga itu salah dan keliru dalam memahami Makna hadis ini adalah seseorang tidak bisa membeli surga dengan amalnya. Surga bukan berteran amal. Ya. Surga murni mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan oleh Allah masuk surga, maka akan masuk surga. Yang tidak tidak diinginkan oleh Allah masuk surga, maka tidak masuk ke dalam surga. Tidak bisa seseorang datang kepada Allah, ya Allah, ini kuasa saya. Selama saya mulai balir sampai meninggal saya senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Ini puasa saya. Mana surga rayyan saya? Itu maksud hadis. Lan yudkhila ahadun ahadan al jannata amal. Amal seseorang tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Artinya surga bukan barteran amal mana amal ini surga nggak bisa di sini akhirnya kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an udkhulul jannata bima kuntum ta'malun masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang telah kalian perbuat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 32. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 72 juga seperti itu. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian atau yang kalian mewarisinya disebabkan apa yang telah kalian amalkan. Begitu juga dalam surat Al-Ahqaf ayat 14. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malu. Mereka lah kekal. Mereka lah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai ganjaran terhadap apa yang mereka amalkan. Ayat-ayat ini seakan bertentangan dengan hadis tadi, betul? Betul? Hadisnya bagaimana tadi maksudnya? Bahwa seseorang masuk surga bukan dengan berperang Sedangkan surat An-Nahl ayat 32, surat Az-Zukhruf ayat 72, surat Al-Ahqaf ayat 14 menunjukkan masuk surga seseorang disebabkan anu. bagaimana ini menyatukan maka sama seperti yang sudah dijelaskan bahwa surga bukan barteran amal kita nggak bisa paksa Allah nih ya Allah sedekah saya selama saya balik sampai saya meninggal mana amalan saya Eh mana surga saya? Nggak bisa. Itu murni pemberian Allah. Lalu ayat ini bagaimana memahaminya? Bahwa amal adalah salah satu penyebab orang masuk ke dalam surga. Itu jawabannya. Amal adalah salah satu penyebab orang masuk ke dalam surga. Dari sinilah pentingnya tema ini. Kenapa kita harus mengetahui apa saja yang menghapuskan pahala yang pahala adalah buah hasil dari amal karena sebab pen, pen, salah satu penyebab masuk ke dalam surga adalah apa? Adalah amal. Meskipun murni amal akan diterima atau tidak, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sebelum kita masuk kepada apa saja yang menghapus-hapuskan pahala tadi poin pertama saya ingin menggugah hati Bapak Ibu dari penjelasan tema penting masalah ini. Masalah ini sangat-sangat penting. Disebabkan tadi saya jelaskan bahwa manusia tugasnya di hidup di dunia mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk dia bisa masuk ke dalam surga meskipun amal dia bukan berterang dari surganya tetapi dia adalah salah satu penyebab masuk yang kedua yaitu tugas dia di dunia bagaimana dosa yang kita tidak pernah lepas darinya terhapus dari kita tapi nggak bisa orang mengatakan saya sedikit dosanya itu nggak boleh kita itu banyak dosanya siapapun manusianya. Kullu bani Adam khata. Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Khata di situ bukan mukhti. Mukhti artinya pelaku kesalahan. Ini khata orang yang selalu melakukan kesalahan. Dalam bahasa Arab sirah mubalaghah. Artinya kata yang menunjukkan ter, paling, selalu, sering maka tidak pernah, tidak boleh kita lepas dari uh, tidak bisa kita lepas dari dosa dari sini para ikhwan sekalian kita akhirnya mengetahui sebab kenapa Rasulullah setiap bermajlis ngobrol duduk-duduk dihitung oleh para sahabatnya minimal 70 kali beristighfar karena tidak lepasnya dari do, dosa. Baik. Itu poin yang pertama. Jadi penting masalah ini. Pahala kita sangat butuhkan di akhirat karena surga yang dijanjikan oleh Allah, yang kita semua ingin masuk surga. Itu bisa didapat didapat salah satu penyebabnya adalah dengan ingin nggak masuk surga. Ini Kenapa? Bisa ketemu Allah. Ada yang bisa menyebutkan nikmat surga yang lain? Satu, nikmat surga yang merupakan plus dari nikmat surga. Artinya bonus nikmat surga yang sebagaimana disebutkan tadi. Bisa bertemu dengan Allah yang kita sembah selama ini, yang kita suci, yang kita hujan kita, tentang panas kita, jahat kita lalu demi Allah. Sakit kita tetap sholat demi-Mu ya Allah. Haram kita jauhi. Padahal menurut prediksi mata kasat kita, kita mungkin tidak mendapatkan harta kecuali dari itu. Kita tinggalkan karena mu ya Allah. itu pahalanya kita akan bertemu dengan Allah bonus pahala orang yang masuk surga bertemu dengan dat yang selama ini kita sembah nikmat surga yang lain ada yang bisa menyebutkan bidadari paling hafal sebutkan sifat bidadari selendangnya ke dunia terang benderang satu betisnya transparan. Nah, saya baru dengar Betisnya transparan. Jangan nyipta-nyiptain sendiri ya. Yang lain, selain bidadari deh, yang lain. Ya, atau bidadari sifat bidadari yang tadi tadi bahwa dia menilik saja, menilik, menilik. Jadi nongol. Eh, gitu nongol di dunia itu dunia langsung terang benderang dipenuhi dengan bau wangi. Insya Allah. Kumpulkan Miss Universe dari mulai perhelatan pertamanya sampai terakhir tidak akan pernah jauh. Baik, yang lain sifat bidadari. Huh? Tidak perawan terus tidak pernah eh, apa namanya? Tidak pernah dia hilang keperawanannya. Digauli kembali keperawanannya, digauli kembali lagi keperawanannya, tidak pernah hilang. Dan ingat ibu-ibu yang di belakang saya, nenek-nenek nggak masuk surga. Nggak ada nenek-nenek yang masuk surga. Ya, ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, boleh tidak saya berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau bisa, jangan ketemukan saya lagi dengan suami saya. Rupanya dia sudah kesal sekali dengan suaminya. Ya, kamu lagi, masa ketemu kamu lagi? Yang lain kayak gitu. Ada lagi yang bertanya. Ibu saya, ini yang bertanya ibu saya. Yang kedua ini ibu saya. Din, kata dia. Hafizahullah Kalau istri ber kalau seorang perempuan bersuami dua, bersuami dua. Suami pertama menikah dengan seorang perempuan ini, kemudian meninggal. Kemudian sang perempuan ini menikah lagi dengan suami yang lain. Nanti di akhirat menurut hadis Rasul itu bersama siapa? Saya bilang bersama suami yang terakhir. Kalau gitu suami yang pertama bengong dong. Gimana jawabnya? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Ada lagi saya kemarin mendengar kajian Al-Ustaz Al-Fadhil Ali Akbar Rahimahullah Ta'ala. Ibu-ibu bertanya, Ustaz, kalau seandainya di surga terdapat bidadari. Bidadari. Sedangkan mereka memang diciptakan oleh Allah seperti itu, indah, kemudian e, penuh dengan kesempurnaan. Kami wanita-wanita yang diuji oleh Allah di dunia, setelah berbagai macam ujian di dunia, kami akhirnya lulus ujian tersebut, masuk ke dalam surga. Apakah kami akan lebih rendah keadaannya, bentuk rupanya, kecantikannya dibandingkan bidadari. Ini nggak adil dong Ustaz. Kata sang ibu tersebut ketika bertanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik bahwa di dunia, di surga, semua pertanyaan-pertanyaan tadi cuma satu jawabannya dan jawaban ini dari Imam Al-Taimin rahimahullah beliau menjawab di surga tidak ada yang namanya sedih tidak ada yang namanya iri letih capek marah tidak ada semuanya nikmat semuanya lezat semuanya manis semuanya riang gembira la tasma'u fiha wala ta'thima. Kamu kalian tidak akan pernah mendengar di dalamnya lawan wala ta'thima. Surat Al-Waqiah ayat 25 dan juga surat An-Naba ayat 35. La yasma'una fiha lawan wala kadhiba wala kadzdzaba. Kalian mereka tidak akan pernah mendengar di dalam surga suara yang gaduh dan perkataan-perkataan dusta. Semuanya enak, semuanya nyaman, semuanya tidak ada yang namanya letih di surga. Tidak ada yang namanya iri. Orang sedih di surga nggak ada. Ya, tidak ada. Jadi kalau seandainya misalkan si laki-laki beristri empat, Kemudian kalau di dunia itu kalau bapak bawa madu asli ke rumah pasti itu dilempar piring madu aslinya. Madu asli. Ya. Kalau saya bawa madu asli ke rumah saya di Banjarmasin ini madu asli saya dapat dari Bandung. Langsung dilempar piring. Pilih kamu atau saya. Eh, pilih dia atau orang tua. Dan semisal. Langsung minta cerai dan semisal. Tetapi kalau di akhirat. Ya, si fulan suami ini menggilir istri yang ini, menggilir istri yang ini, menggilir istri. Tidak ada sama sekali lebih. Iri, dengki, sedih, marah nggak ada. Ya, buang air besar aja nggak ada. Bapak Ibu, kenapa saya sampai cerita surga ini? Saya ingin menggugah pentingnya judul ini. Anda akan dapat surga salah satu penyebabnya dengan paham. Surga itu gimana? Perhatikan baik-baik. Salah satu nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang surga. Perhatikan baik-baik tentang surga sebelum saya sebutkan hadisnya. Surga itu cuma satu satu kalimat di atas hayalan manusia. Ya, ingat saya kenapa sampai ke dalam masalah surga ini salah satu penyebabnya adalah karena kita ingin mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Jangan sampai terhapus. Sehingga apa yang disebutkan nanti berbekas di dalam hati kita. Pokoknya jangan sampai terhapus pahala-pahala yang saya sudah yang saya sudah kumpulkan karena saya ingin masuk surga. Nikmat surga seperti ini. Satu kalimat tadi saya tentang surga. Surga di atas hayalan manusia. Bapak ibu hayalkan kenikmatan apapun yang ada di dalam surga yang Bapak bisa Ibu hayalkan tidak akan pernah sama dengan nikmat yang di surga. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, "Laisa fid dunya syai'un mimma fil akhirati illa asma." Tidak ada sesuatu apapun yang ada di dunia sama dengan yang ada di akhirat kecuali cuma nama. Dan ini perhatian kepada para ustadz para pendakwah, para penceramah. Ya. Karena kita dibicarai oleh orang, kita akan memikirkan seperti yang sudah kita ketahui. Contoh, saya berbicara kepada Bapak rumah. Bapak pasti terimajinasi terartikulasikan di dalam pikirannya rumah adalah punya atap, dinding, jendela, ya sebegitu. Maka nggak cukup seorang dai mengatakan man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin au asrar banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah rumah karena Allah meskipun sekecil angkreman burung atau lebih kecil darinya, niscaya pasti Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Nggak cukup sampai sini saja. Wahai kaum muslim, keutamaan bangun masjid karena Allah adalah dibangunkan rumah di surga. Titik. Nggak dijelaskan rumahnya di surga itu gimana. Ya. Ini orang tidak akan tertarik untuk bangun masjid. Maka tugas para pendakwah, para ustadz di zaman sekarang harus benar-benar detil ketika menjelaskan. Karena kita akan memahami orang berbicara kepada kita dengan apa yang kita ketahui dari ilmu pengetahuan. Saya berbicara tentang Bapak gajah, ya Bapak mengetahui gajah begitu bentuknya. Saya berbicara tentang Bapak tentang rumah. Iya Bapak berbicara, eh, mengetahui rumah seperti itu. Saya beri contoh ya orang akan memahami sesuai dengan tingkat kepemahaman dia di dunia. Makanya kita harus tegaskan dari awal bahwa apa yang ada di di akhirat dengan dibandingkan di dunia hanya nama, tidak ada yang sama kecuali cuma nama. Hakikatnya tidak bisa dibayangkan. Saya beri contoh ya. Ada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih Yuqalu li sahibil Qur'an akan dibacakan kepada penghafal Quran. Eh, akan diperintahkan kepada penghafal Quran, "Iqra wartaq. Bacalah dan naik. Warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dan bacalah dengan pelan-pelan secara tartil sebagaimana kamu membacanya di dunia. Sesungguhnya akhir ayatmu adalah sesuai dengan hafalanmu di dunia. Akhir kedudukanmu sesuai dengan hafalanmu di dunia. Maksud ayat ini, eh, maksud hadis ini adalah motivasi dari Rasulullah agar kita menghafal Quran. Siapa yang menghafal Quran nanti di akhirat dia disuruh membaca sesuai dengan hafalannya. Setiap ayat yang dia baca akan dinaikkan satu tingkatan. Ayat yang dia hafal dinaikkan satu tingkatan. Ayat yang dia hafal dinaikkan satu tingkatan. Maka kapan dia menghafal dan banyak hafalannya berarti tingkatannya di surga tinggi. Kalau hafalannya cuma tiga kul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit Inna A'taina. Maka berarti tingkatannya cuma sekian saja. Orang ini tetap tidak tidaklah mau menghafal Quran. Ustadz, saya nggak mau menghafal Quran. Kenapa? Karena kan suruh naik tempat tinggi. Saya itu di dunia Ustadz, fobia tinggi. Ini harus dijelaskan. Maksud tinggi di surga dengan tinggi di dunia harus beda. Ini tugasnya orang di zaman sekarang berdakwah. Nah, sama ketika kita membahas tentang surga. Tadi jadi kaitannya mudah-mudahan bisa paham ya. <clears throat> Kenapa saya sampai kepada surga? Karena kita ingin menancapkan di dalam hati bahwa tema ini penting. Jangan sampai amalan terhapus. Kenapa wahai Ustaz? Karena saya ingin masuk surga. Surga salah satu penyebabnya adalah dengan amal. Meskipun dia murni mutlak karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu tapi Allah tidak membalimi hambanya. Yang beramal masuk surga, yang tidak beramal masuk ke dalam neraka. Nah, ketika kita ingin mengumpulkan pahala, kenapa? Karena saya masuk surga. Ditanya lagi, kenapa ingin masuk surga? Karena di dalamnya terdapat kenikmatan. Lihat sekarang nikmatnya surga. Perhatikan baik-baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya panjang, saya bacakan di akhir hadis. Wa yabqa rajulun bainal jannati wan Ini saya sekarang menggambarkan nikmat surga agar tema kita ini benar-benar penting di kita rasakan. Wa yabqa rajulun bainal jannati wan Ada orang ini surga, ini neraka. Ada orang terletak antara surga dan neraka. Setelah semua orang yang ada dari neraka dikeluarkan oleh Allah. Yang memiliki di hatinya secuil kebaikan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang yang terakhir dia terletak antara surga dan neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Wa akhiru ahli nari dukhulanil jannah." Dia adalah penghuni neraka terakhir yang masuk ke dalam surga. Jadi penghuni neraka yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Kemudian mukbilun biwajhihi qibalan nar. Dia masih menghadap ke neraka dengan wajahnya fayakun orang ini kelalu berkata sambil berdoa ya rabbi asrif wajhi 'anil nar wahai rabbku jauhkan wajahku dari api neraka. Ingat, ini orang paling terakhir. Jauhkan wajahku dari api neraka. Fakat kasabani rihuha. Sungguh. Hawa panasnya api neraka telah menggosongkanku. Bayangkan Pak. Ya. Maka saya sering berpesan kepada kaum muslim Ketika Anda mendengar neraka, jangan pernah terbesit di dalam hati Anda kecuali tempat siksa paling terburuk. Angin panasnya saja, hawa panasnya saya sudah membakar orang tersebut. Wa wa dan telah membakarku hembusan-hembusan dari angin api neraka tersebut. Fayaqul. Lalu Allah berfirman, "Hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira Wahai fulan, kalau aku kabulkan permintaanmu, kamu minta dipalingkan wajahmu dari api neraka menghadap ke surga. Kalau aku kabulkan, apakah kamu ingin minta selain itu atau kamu berjanji tidak akan minta selain itu ini perkataan Allah kepada orang tersebut kemudian orang tersebut mengatakan la wa izzatuka fayu'tillaha ma syaa min ahdin wa mithaq tidak wahai Allah demi keagunganmu aku tidak akan pernah minta kecuali itu dipalingkan wajahku dari api neraka Kecuali itu aku minta. Kemudian dia berjanji kepada Allah dengan janji-janji aku tidak akan minta, aku berjanji aku akan tepati. Fayasrifullahu wajahahu anin Maka Allah membalikkan wajahnya ke dari api neraka. Berpaling dia dari api neraka. Fa'idha aqbala bihi ala jannah. Ketika dia berpaling 180 derajat balik kanan, dia akhirnya asalnya melihat neraka ketika berpaling melihat surga. Ra'a jatah dia melihat indahnya surga. Sakata masya Allah Akhirnya dia bengong. Wah, surga Tadi sudah janji, nggak minta apa-apa setelah itu. Dia bengong. Sekata masya Allah an Dia diam. Salama sekali saking bengongnya dia. Ini surga ini nggak main-main. Makanya hadiah sungguh sangat keliru. Perkataan orang-orang ahli sufi yang mengatakan abadullah la khaufan min nari wala rajaan min jannati. Aku beribadah kepada Allah bukan karena takut dari nerakanya atau karena berharap atas surganya. Ini namanya menghina neraka, menghina surga. Kan ada perkataan orang sufi yang mengatakan kalau kamu beribadah ingin surga, musyrik. Kalau kamu beribadah ingin minta neraka jauh dari neraka, maka musyrik. Beribadah hanya karena Allah. Ini salah paham tentang ikhlas. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanabizun." Mendapatkan surga dalam hal itulah kalian ayo berlomba-lomba. Itu perintah Allah. Salah satu yang membuat pernyataan itu juga keliru ini. Sakata masya Allah an yaskut. Dia terbengong-bengong melihat surga dengan segala macam keindahannya. Tumma Lalu orang tersebut berkata, Ya Rabbi, qaddimni inda babil jannah. Wahai Rabbi, dekatkan aku ke depan pintu surga. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fayaqulullah, alaysa qad a'taita al-'ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi kunta sa'alt?" Wahai fulan, apakah engkau telah berjanji? Bukankah engkau telah berjanji dengan berjanji bahwasanya kamu tidak akan minta selain yang engkau minta. Ya, celengannya di situ aja. Iya. Membuat orang memperhatikan perkataan kita itu paling sulit. Bapak sudah mulai memperhatikan perkataan saya, eh lewat celengan. Ya, lewat sumbangan nggak diem aja yang mau nyumbang nanti sama panitia perhatikan baik-baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking ingin orang memperhatikan beliau perkataan beliau beliau sering mengulang-ulang perkataan beliau tiga kali ala unabbiukum bi akbaril kabair ala unabbiukum bi akbaril kabair ala unabbiukum bi akbaril kabair maukah kalian aku beritahukan dengan dosa yang paling besar Dosa yang paling besar dari seluruh dosa-dosa besar. Beliau ulangi itu tiga kali. Tujuannya apa? Agar orang memperhatikan beliau. Sekarang Bapak sudah mulai memperhatikan saya. Diganggu dengan celengan. Ya, perhatikan baik-baik. Diamkan saja di situ. Ini lagi lagi tegang-tegangnya. Akhirnya, bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku telah mengambil perjanjian darimu bahwasanya kamu tidak akan minta sesuatu apapun setelah ini kecuali yang engkau minta tadi. aku, oh ya Lalu hamba tersebut berkata, Ya Rob, la aku ashqa khalq. Wahai Rabb, jangan jadikan engkau, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara ini Allah paling tidak tahu. Mendengar perkataan seorang hamba yang seperti ini Allah paling tidak tahan. La akunu ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan aku, engkau jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab dalam berdoa adalah menghinakan diri di hadapan Allah sebelum meminta. Karena Allah paling suka keadaan seperti itu. Di sini pula rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa shayun akrama 'ala Allah min ad-du'a." Hadis riwayat Tirmidzi. Tidak ada sesuatu yang paling dimuliakan oleh Allah dibandingkan doa. Kembali kita ke permasalahan tadi. Fayaqul, "Fama asaita an u'tiyaka dzalika alla tas'ala ghairah?" Wahai bulan, kalau seandainya aku kasih permintaanmu sekarang, didekatkan ke depan pintu surga. Apakah kamu mau berjanji tidak akan minta sesuatu selain itu? Maka orang ini mengatakan, La wa izzatuka la as'ala ghaira hadha. Tidak wahai Allah, demi kebesaranmu, aku tidak akan pernah minta selain itu. Itu saja sudah cukup fayu'ti rabbahu ma syaa min ahdin wa mita. Lalu dia pun masih janji-janji. Ya Allah, saya janji. Ya Allah, aku akan mendapati janji ini. Berikan, dekatkan aku ke pintu surga aja. Fayuqaddimu ila babil jannah. Maka Allah pun mendekatkan ke pintu surga. Faida balagha babaha ra'a zahrataha wa ma fiha minan nadra was surur kata masya Allah. Ketika didekatkan ke depan pintu surga, belum masuk ya, didekatkan ke depan pintu surga, maka dia melihat, wah indah banget. Wah semuanya gembira, semuanya ceria, semuanya senang, tidak ada kesedihan sedikit pun. Maka akhirnya dia terbengong lagi. Artinya dia sudah dua kali janji sama Allah. bengong dia. Tapi akhirnya dia apa? Wa yaqul, "Ya Rabbi, adkhilni Lalu dia mengatakan, "Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga." Sampai-sampai Allah berkata, "Wahai hak yang benar Adam, celaka engkau wahai anak Adam. Ma'aghdara, alangkah cepatnya engkau berkhianat dua kali janji." Itulah sifat buruk manusia. Cepat khianat. Tahu sifat buruk manusia Pak? Kalau seandainya sempit baru minta sama Baru ingat sama Kalau seandainya lapang, apalagi banyak harta, kemudian bonus-bonus ngalir, urusan lancar, itu tidak pernah ingat sama Allah. Allah berfirman, "Wa idza massahu syarru fadu'a'in Jika manusia mendapatkan keburukan, maka dia banyak berdoa. Kapan dapat kebaikan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Manusia sering berkhianat. Itu sifat buruk manusia yang membuat dia akhirnya selalu melakukan dosa. Lalu apa? Bukankah engkau wahai anak manusia telah memberikan aku janji-janji begitu banyak untuk tidak meminta kecuali apa yang telah aku berikan kepada engkau. Maka orang ini masih memakai senjata yang tadi. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqik. Wahai Rabbku, jangan engkau jadikan aku termasuk makhlukmu yang paling hina. Apa yang terjadi? Maka Allah pun tertawa. Menertawakan hamba tersebut. Akhirnya diizinkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Lalu Allah memberikan nikmat kepada penghuni surga paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir keluar dari api neraka. Apa nikmatnya? Yang belum pernah bercita-cita masuk surga. Yang belum pernah berangan-angan masuk surga. Atau yang sering menjual surganya demi secuil dunia. Perhatikan hari ini. Perhatikan tiga huruf ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada orang tersebut setelah diizinkan masuk ke dalam surga. Tamanna wahai fulan berangan-anganlah. Angankan semua yang kamu inginkan dari semua yang kamu lezatkan dan inginkan di dunia. Dari mulai rumah, dari mulai alat transportasi, dari mulai pasangan, dari mulai anak, makanan, minuman, apa saja. Aman gak? Mulai hamba tersebut berangan, Semuanya dia angankan. Saya ingin istri begini, saya ingin istri begini. Mungkin dia uh, belum di dunia belum kesampaian dapat istri yang seperti ini, seperti ini, dapatnya yang seperti itu. Ya gimana lagi takdirnya sudah begini Ustaz. Ada orang pernah berdoa di depan kamar. Ya Allah, berikan Rabbi habli zaujatan salih. Wahai Rabbku, berikan aku istri yang salih. Ini sudah bagus. Eh dia mulai merinci. Tinggi semampai. Rambut panjang lurus. Bodi begitu. Hidung mancung. Kulit putih, bukan putih tua. Putih tua itu istilah halus Banjarmasin untuk orang yang berkulit hitam. Jadi kalau pas lagi lamaran atau lagi nyari-nyari datang kepada akhwat, eh akhwat si fulana itu gimana kulitnya? Putih sih, tapi tua. Itu maksudnya hitam. Itu istilah halusnya agar orang tidak tersinggung. Kembali ke permasalahan tadi. Dia hayalkan orang ini berdoa kepada Allah di depan Ka'bah. Ya Allah, berikan saya istri yang soleh. Dia mulai merinci. Kita tahu di Ka'bah wanita-wanita yang sedang berihram tidak boleh menutup wajahnya. Ketika dia tepat berdoa seperti lewat perempuan. Orang-orang Arab yang cantik-cantik, tinggi-tinggi sesuai dengan keinginan dia. Pas dia lagi asik-asik merinci begitu, dia terlihat kepada mata dia terlihat kepada sesuatu yang indah sedang berjalan. Kata dia, wah ini yang saya inginkan. Langsung dia mengatakan, Ya Rabbi, wahai Allah, kalau bisa kayak begini, Ini contoh berdoa yang keliru ya. Dan berdoa itu tidak boleh kita uh, dirinci. Lebih baik yang umum. Makanya doa yang paling banyak dibaca oleh Rasul dalam hadis Anas bin Malik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena mau apa lagi? Baik, orang ini disuruh beramal-amal. Ingat Pak, saya katakan tadi, saya ulang, bagi siapa yang belum pernah bercita-cita ingin masuk surga, bagi siapa yang belum pernah mengetahui nikmat surga. Bagi siapa yang sering menjual surganya hanya untuk secuil dunia. Ingat tiga huruf ini. Tamanna. Bercita-citalah, berangan-anganlah semua nikmat. Apa saja yang kamu inginkan. Bercita-citalah. Sampai dia bercita-cita akhirnya. Semua dia cita-citakan hatta idang qata'at umniyatu sampai habis angan-angannya habis sudah apalagi ya Allah Enggak ada lagi sudah habis itu penghuni surga yang paling terakhir keluar dari neraka paling terakhir masuk surga masih tidak mau surga masih membiarkan pahala terhapus sampai-sampai belum selesai itu kalau Allah Kemudian Allah berfirman, tamanna kaza, tamanna kaza, yuzakiru rabbu. Wahai fulan, ini belum. Ini angankan ini belum nih. Ini angankan ini belum. Angankan ini belum. Angankan ini belum. Dibantu oleh Allah agar dia ingat yang dia angan-angankan. Hmm, kurang apa lagi? Masih menjual dunia. Masih menjual surga untuk dunia menghalalkan segala cara, masih takut meninggalkan yang haram karena Allah. Bayangkan, habis angan-angan indahnya sampai Allah bantu wahai fulan, ini belum kamu angan-angankan, ini belum kamu angan-angankan, ini belum kamu angan-angankan. Sampai disebutkan dalam hadis hatta idzan qata'at bihil aman. Sampai habis terputus semua angan-angan. Kalau Allah, maka Allah berkata, Lagada, kamu akan mendapatkan semua yang kamu angan-angankan. Ya. Semua yang kamu angan-angankan. Misalkan saya beri contoh. Sebagian laki-laki, terutama yang sudah ngaji, mudah-mudahan tidak bukan orang-orang yang sudah ngaji di Cipaganti ini, sebagian orang dia sudah memakai jenggot, jenggotnya dipakai kemana-mana, betul dipakai, pakai peci kemana-mana, mungkin pakai jubah, jidat hitam, atau minimal pakai baju ala-ala Pakistan sampai lutut, tapi matanya masih jelalatan. Melihat artisah-artisah. Kalau perempuan, kalau laki-laki artis, kalau perempuan artisah. Bahasa Arabnya ala Ahmad Zainuddin. Ya, iman tidak jujur nanti akan saya bahas masalah iman tidak jujur. Di pengajian aja, uh kayaknya sok tapi giliran sendirian di depan televisi, sukanya nonton sinetron, gosip-gosip artis. Ya, jenggot dibawa kemana-mana. Kalau keluar rumah aja, kalau di rumah dilepas jenggotnya. Allah Artinya imannya dilepas tuh. Sunnahnya dilepas. Ya, Gara-gara ini dia berangan-angan. Dan ingat para ikhwas sekalian. Mata yang dibiasakan melihat yang haram, maka yang halal di samping dia tidur tidak lagi lezat dipandang. Itu sudah merupakan timbal balik dari orang yang bermaksiat. Yang mengharap yang mengerjakan yang haram pasti yang halal tidak lezat lagi. Maka akhirnya dia bercita-cita, ya Allah indah sekali kalau saya punya istri seperti fulana, seperti fulana. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang seperti ini dia mungkin ketika di di di di akhirat dia ingin saya ingin istri yang seperti ini, ingin istri yang seperti ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan, dia akan dapatkan kata Allah. Laka dzalik, kamu akan mendapatkan itu. Belum selesai. Wa mislahu ma'ah dan dua kali lipatnya lagi. Itu surga yang paling rendah. Hatta Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wadzalika rajulu akhiru ahli jannati dukhulanil jannah." Itulah penghuni surga yang paling rendah masuk ke yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Kembali ke permasalahan kita para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan baik-baik jangan sampai amal pahala kita terhapus. Karena pentingnya pahala di akhirat. Sekarang kita masuk kepada penghapus-penghapus pahala. Yang pertama, penghapus-penghapus pahala yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 39. Saya saya sebutkan dulu penghapusnya kekafiran. Murtad keluar dari Islam. Maka amalannya akan terhapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 39. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن maan. Orang-orang kafir amalan-amalan mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Tetapi bila dia datangi air tersebut, maka dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Ini dalil yang sangat jelas orang murtad keluar dari Islam maka amalannya terhapus. Amalannya terhapus. Maka hati-hati. Semua sarana dan perbuat baik itu ucapan ataupun perbuatan yang mengeluarkan orang dari Islam maka jauhi karena bisa menghapus amal dari A sampai z Tidak akan tersisa, akan terhapus benar-benar terhapus. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi Muhammad eh, dalam ayat yang lain surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 107. Ini masih dalil poin pertama. Murtad dari Islam penghapus pahala. Surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا Artinya, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian kuberitahukan tentang orang-orang yang merugi amalnya, yang mereka sesat di dalam kehidupan dunia. Dan mereka mengira bahwasanya mereka telah benar-benar berbuat baik. Ini, ini pelajaran menarik bagi kita. Salah satu penyakit bagi orang yang sudah mengenal dakwah salah ini. Bagi orang yang sudah mengkaji tauhid. Mungkin penyakitnya salah satunya adalah dia ujuk dengan amal Seakan-akan surga sudah di tangan, seakan-akan neraka dia pasti tidak memasukinya. Ini hati-hati. Sebagaimana firman Allah, "Wahum yahsabun." Mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a. Mereka telah berbuat baik dalam amal mereka. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa Mereka adalah orang-orang yang kufur dengan tanda-tanda kekuasaan Allah dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kufur seperti ini, fahabitat a'mal. Maka amalan mereka terhapus. Kalau sudah amalan terhapus bagaimana? Ini bahayanya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Maka kami tidak akan mendirikan untuk mereka pada hari kiamat satu berat timbangan pun. Waznan di sini kata nakirah diletakkan dalam kalimat peniadaan. Setiap kata nakirah dalam redaksi peniadaan menunjukkan keumuman. Artinya kami tidak akan memberikan kepada mereka berat secuil pun dalam tindangan nanti hari pada kiamat. Kalau seandainya mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. hati-hati. Ya, jaga akidah jaga akidah seseorang agar tidak terhapus amal ibadah. Kemudian, amalan atau penghapus pahala yang kedua yaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik" la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu berbuat kesyirikan la yahbatanna. Lam di sini adalah lam taukid. Nunun yang ada tasdidnya itu disebut nunut taukid kalau kita terjemahkan, sungguh kami akan benar-benar menghapus amalmu. Atau dalam bahasa yang lain, arti yang lain, sungguh amalmu akan benar-benar terhapus. Yakin, itu pasti. Yang mensyirikan Allah, hapus amalnya dari A sampai Z. Maka jangan pernah berkenalan dengan dosa syirik. Walau dalam keadaan lapang, apalagi dalam keadaan sempit. Sebagian orang dalam keadaan sempit malah mensyirikan Allah, Allah Subhanahu wa taala. Padahal di zaman dahulu kaum musyrik Quraisy, mereka kalau sempit mereka senantiasa tidak mensyirikan Allah, senantiasa berdoa hanya murni kepada Allah, tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini amalan kedua. Dalil yang lain surat Al-An'am ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malu." Surat apa? Al-An'am 88. Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya kalau mereka para nabi melakukan kesyirikan, niscaya apa yang telah mereka perbuat akan terhapus. Ini juga penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin boleh saya tambahkan dari amalan yang pertama, penghapus amalan tadi murtad keluar dari Islam, dalil yang lainnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 217. Murtad keluar dari Islam Dalil yang lainnya surat Al-Baqarah ayat 217. Allah berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinih." An dinikum in istata'u wa man yartad minkum an dini fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, barang siapa dari kalian yang murtad dari agamanya, lalu dia meninggal dalam keadaan mati kafir, mereka lah yang terhapus amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat. Dan mereka lah penghuni neraka yang paling mereka lah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk penghapus amal juga adalah membenci syariat Allah. Dalam dalam ayat surat Muhammad ayat 9, membenci syariat Allah. Maksudnya adalah apa yang Allah turunkan dari syariat kepada Nabi Muhammad saw baik melalui Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul maka jangan pernah kita membencinya. Jangan menolak, membenci saja tidak boleh ya sebagian daerah ketika ada seorang ustadz berpoligami misalnya ibu-ibu di daerah tersebut marah habis-habisan marah kepada ustadznya marah kepada ustadz yang tidak mendukung ibu-ibu jadi semuanya harus kena kata ibu-ibu Ustadz yang poligaminya dimarahi, Ustadz yang lain yang tidak mendukung pendapat ibu-ibu juga kena getahnya. Ayo Ustadz bantah Ustadz tersebut. Ini ada. Jangan-jangan ini membenci syariat Allah. Anda jika tidak sanggup dengan madu asli, jangan dibenci syariatnya. Ya. Dan ingat, dakwah salafiyah dakwah ahlu sunnah wal jamaah tidak dibangun di atas perasaan dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus salih bukan dibangun perasaan oh saya tidak enak perasaannya kepada usaha tersebut makanya saya benci kajiannya enggak Ya, tidak dibangun di atas perasaan. Kita ini dajiannya dibangun di atas dalil. Yang ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah dipahami oleh para musalafus saleh, kita harus terima. Yang tidak ada dalil kita harus tolak. Dan semua syariat Islam bukan hanya hal yang berkaitan dengan poligami. Semua syariat Islam yang merasa tidak cocok dengan hawa nafsunya, maka jangan pernah membencinya. Apalagi sampai menolaknya. Membenci saja menghapuskan pahala. Dalam hadis dalam ayat, surat Al Muhammad ayat 9 Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah dari syariat, maka amalan mereka terhapus. Juga dalam surat Muhammad ayat 28. Zalika bi'annahum ittaba'u ma'asqat Allah wa karihu ridwanahu fa'ahbata Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang dimurkai oleh Allah dan membenci apa yang diridai oleh Allah, maka amalan mereka terhapus. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang lain yang menghapuskan pahala yaitu meninggalkan sholat asar dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri habita 'amalu." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka terhapus amalnya. Di sini banyak pertanyaan. Kenapa yang dipilih sholat asar? Hah? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah. Hah? Kenapa? Pada saat itu diangkat amal catatan. Maka pada saat itu amalan sholat asar tinggi kedudukan. Ada yang lain? Belum terlalu puas dengan jawaban. Kenapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja tanpa ada alasan digunakan syariat terhapus amal? Silakan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Hafidhu ala salawati wa salatil usta wa kumu lillahi qanitin. Selalu jagalah solat-solat lima waktu dan solat pertengahan. Dan berdirilah kepada Allah dengan qanit, dengan teguh. Di sini jawab, pertanyaan tidak terjawab dengan jawaban tadi. Malah terjadi pertanyaan lain. Yaitu Kenapa Allah menyuruh kita menjaga sholat asar? Jawabannya, ujiannya besar. Kebanyakan orang di saat sholat asar banyak kegiatan. Entah masih bekerja, pulang kerja. Pada saat itu orang-orang mereka harus meluangkan waktu untuk Allah. Dan di sini terdapat amalan sangat luar biasa. Tatkala orang sibuk di dunia dengan perbuatan dunia, kemudian mereka meluangkan waktu untuk Allah, niscaya lancar rezeki. Amalan yang ingin dapat luas rezekinya luangkan waktu untuk ibadah kepada Allah saat manusia lalai. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Salatul awabin hina tarmawul fisal." Salat orang-orang yang disebut kembali kepada Allah, dipuji oleh Allah ketika anak-anak onta kembali ke kandangnya. Itu saat jam 9, 10, 11. Kira-kira lagi ngapain itu orang? Manusia pada lagi ngapain jam 9, 10, 11 pagi? Lagi mulai asik-asiknya kerja. Ustadznya nelpon, mohon maaf Ustadz, saya lagi kerja, nanti kita sambung. Lagi sibuk-sibuknya mencari dunia. Saat itu ada orang meluangkan waktu untuk Allah, maka saya akan di luaskan, dicukupkan rezekinya oleh ya Allah. Di sini rahasia sabda Rasulullah Ibnu Adam, irka'li arba'an awalan nahar akfika akhirah. Wahai anak manusia, salat untukku empat rakaat, dua salam, dua salam, maka ya ampun, salat untukku empat rakaat, dua salam, dua salam di awal siang waktu pagi awal-awal siang, waktu termobul fisal, anak-anak onta sudah mulai kembali ke kandangnya karena merasakan panasnya terik matahari. Mulai orang lagi sibuk-sibuknya bekerja, maka niscaya langsung aku cukupkan hartamu, kebutuhanmu sampai sore hari. Akfika itu adalah fi'il mudhari, kata kerja langsung yang diletakkan dalam jawaban sebuah syarat menunjukkan kepada kelangsungan seperti firman Allah wa qala rabbukum ud'uni apa astajib lakum Rob kalian berfirman berdoalah kalian kepadaku astajib lakum astajib fi'il mudhari dalam kalimat jawaban sebuah syarat menunjukkan kelangsungan langsung aku kabulkan bagi kalian yang sholat dua rakaat di awal siang disebut dengan sholat dua, langsung aku cukupkan akhir siangmu. Ya, amalan pendatang rezeki, luangkan waktu untuk Allah. Di saat manusia lalai. Termasuk di dalamnya sholat asar. Ini, ya, ini kenapa man taraka salatal asri habita amalu. Yang meninggalkan salat asar terhapus amal. Karena salat asar orang lagi sibuk-sibuknya tetapi dia masih meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Lihat hadis qudsi. Ibnu Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra. Wahai anak manusia, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku niscaya aku akan isi hatimu dengan kekayaan dan aku akan tutupi hatimu dengan eh, aku akan tutupi kefakiranmu. Itu dalil yang menunjukkan meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah termasuk amalan yang sangat utama. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk amalan yang menghapuskan dosa eh menghapuskan pahala adalah yaitu bersedekah tapi suka diungkit-ungkit atau bersedekah dengan menghardik. Termasuk amalan penghapus pahala adalah bersedekah suka diungkit-ungkit dan bersedekah suka eh, dengan cara menghardik. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan sifat al-man Sifat alman adalah mengungkit-ungkit pemberian. Meskipun dia dengan cara yang kadang-kadang dia tidak sadar. Eh pulang. Saya sebenarnya nggak mau ceritain. Ini sebenarnya konsumsi pribadi. Karena ini berkaitan dengan amal. Saya takut teriak. Saya tidak mau ria. oh, sudah, pokoknya dia cerita macam-macam. Eh, kalau nggak mau ria, udah nggak cerita usah. Betul? Gak usah cerita-cerita, gak usah pakai mas segala. Tapi sebenarnya saya ini hanya ingin memberitahu agar orang-orang orang-orang pada tahu. Ya kan sama aja berarti. Tahu nggak? Itu. Ingat ya, jangan cerita ke yang lain. Ini cuma Ini berat sebenarnya. Takut saya terhapus amalan. Masih saja mukadimah banyak sekali subhanallah. Akhirnya dia bilang, itu kipas angin yang ada di masjid besar Cipaganti dan sayanya tuh seakan-akan ini persis seperti perkataan Yusuf bin Hussein yang perkataan beliau dinukil oleh al hafidz Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jamil Ulum wal Hikam wa kam ajtahidu ay eh, a'azzu syai'in 'ala al-insan ar-riya eh, al-ikhlas sesuatu yang paling sulit dilakukan oleh seseorang adalah ikhlas wa kam ajtahidu fi isqatir riya min qalbi fa ka'annama yati 'ala launin akhar sering aku bersungguh-sungguh untuk menggugurkan ria dari hatiku, maka seakan-akan dia datang dengan warna yang lain. Ingin warna lain? Kalau tadi warnanya hijau yang seperti itu. Saya ingin nggak ingin cerita. Ada warna lain, misalkan datang ke kantor ini, ya tergesa-gesa. Aduh, saya tadi terlambat, mohon maaf. Gak usah deh, gak usah saya ceritakan. Itu trik tuh Orang kan tertarik, kenapa terlambat, kenapa? Oh, jadi akhirnya kan dia punya alasan untuk cerita. Ini warna kuning. Ada yang warna merah kadang-kadang. Saya pernah diceritakan oleh orang. Ustaz, saya alhamdulillah kerja di Arab Saudi. Ini kejadian jadi di Arab Saudi. Saya ini dahulu Ustaz dihina oleh orang kampung. Kenapa Pak? Karena saya paling banyak hutang Ya jelas Pak. Habis itu beliau cerita. Tapi sekarang Ustaz, orang-orang saya alhamdulillah di Arab Saudi kerja halal, dapat duit yang banyak, bisa ngumpulin. Akhirnya orang-orang kan dunia berputar Ustaz. Orang-orang yang dulunya kaya sekarang malah mau minjem sama saya. Saya katakan kepada dia, wahai bulan, kamu kan yang dulu kalau saya lagi minjem duit kamu malah marah-marah menghina saya. Kamu kan yang dulu mencaci maki saya bahwa kamu kalau minjam duit gak mau bayar-bayar. Saya nih, saya nggak seperti anda. Nih, ambil silakan. Saya mah nggak seperti anda ambil. Ini sama ini. Ini namanya alman dan juga al-adha. Ngungkit-ngungkit pemberian dan juga apa? Memberi tapi menghardik itu sama. Terakhir para ikhwan yang sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menghapuskan pahala sebenarnya masih banyak yang lain tapi karena waktu maka Bapak Ibu saudara-saudari terakhir yang saya singgung tadi iman yang tidak jujur bermaksiat tak kalah sendirian. Bermaksiat tatkala sendirian ini termasuk daripada penghapus pahala. Lihat hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanati amthali jibali tihamati bidhan Sungguh aku akan beritahukan kepada kalian orang-orang dari umatku, umat Nabi Muhammad SAW, yang akan datang pada hari kiamat dengan pahala bergunung-gunung pahala. Fayaj'aluhu Allah 'azza wa jalla haba'an manzura. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan pahala-pahala tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Habis pahalanya. Dan haba kalau kita ingin lebih rinci lagi haba ini biar seperti yang saya tekankan tadi, tidak cukup hanya menyebutkan hadis, biar lebih mendat, menancap di dalam hati. Haba itu kalau kita buka jendela, masuk matahari, maka ada debat benda-benda yang berterbangan. Pernah lihat itu? Itulah apa? Sekecil itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pahala orang-orang yang datang dengan pahala bergunung-gunung tadi. Tauban radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakula minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, sifati mereka untuk kami. Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami. Agar kami tidak termasuk dari mereka dalam keadaan kami tidak sadar. Sahabat Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innahum min ikhwani. Mereka adalah saudara-saudara kami. Artinya seiman, beragama Islam. Bukan orang kafir, wa min bani jildatikum dan mereka adalah saudara mereka adalah senegara sebangsa dengan kalian ya'khuduna minal lail kama ta'khudun mereka sholat malam beribadah di malam hari sebagaimana kalian beribadah di malam hari akhirnya artinya dia sholat malam tetapi amalannya terhapus bagaikan debu yang berterbangan habaan manzura maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tetapi jika mereka sendirian dengan yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar semua haram-haram tersebut. Ya. Imannya diletakkan semua. Diletakkan di samping. Mereka langgar semua hal-hal yang diharam tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini penyebab, ini firman ini menjelaskan penyebab kenapa mereka terhapus pahala. Yaitu surat An-Nisa ayat 108. Allah berfirman, "Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah." Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Mereka lebih takut kepada manusia, dipandang manusia lebih takut seperti yang saya singgung tadi walaupun dalam keadaan bercanda. Kemana-mana bawa jenggot. Ya. Kemana-mana memakai peci. Kemana-mana pakai baju koko, baju Pakistan, baju jubah. Tapi tak kalah bersama-sama di pengajian saja. Ketika di rumah, sudah semuanya imannya diletakkan di samping. Makanya paling tidak suka dia orang ini ada kawan-kawan sepengajian datang ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya kawan sepengajian di masjid besar di Paganti. Matikan televisinya, Hai. Iman tidak jujur. Di saat dilihat manusia lebih takut dibandingkan dilihat Allah. Ini penyebab amalannya terhapus. Dan ini makna perkataan Abu Jalal, seorang ulama salaf ketika dia berkata, "La taj'alillah ahwana ilaih." Jangan jadikan Allah zat yang paling rendah yang menghinamu. Kalau di hadapan manusia sangat takut. Padahal ayat ini surat apa tadi? An-Nisa ayat 108. Lihat Allah akhiri dengan apa? Wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Dan Allah sangat meliputi apa yang mereka kerjakan. Makanya para ulama mengatakan salah satu penyebab orang bermaksiat tak tatkala sendirian. Kenapa dihapuskan amalnya? Gara-garanya adalah tidak lepas dari dua sebab. Satu, saya ulangi, Kenapa orang bermaksiat dihapuskan pahalanya? Salah satu penyebabnya adalah salah satu dari dua hal. Satu, dia menganggap Allah tidak melihat, tidak mengetahui dia. Dan siapa yang berkeyakinan Allah tidak melihat, Allah tidak mengetahui dia, berarti dia meniadakan sifat Allah al-basar, sifat Allah al-ilm, berarti orang ini keluar dari Islam. Ini yang menyebabkan dia terhapus amalnya. Atau sebab yang kedua. Yang menjadikan amalannya terhapus tatkala bermaksiat sendirian yaitu dia masih mengakui Allah melihat dia, tetapi nanti dia lancang terhadap Allah. Dia anggap Allah remeh, lebih remeh dibandingkan manusia. Dan ini kebanyakan keadaan manusia. Mendapat perkataan manusia lebih berarti dibandingkan mendapat firman Allah. Lebih percaya kepada perkataan manusia dibandingkan firman Allah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh ya, Pak. Sebagian orang kadang-kadang kalau menghadap kepada Allah itu seasalnya kalau untuk urusan ibadah seasal saya pernah kajian di sebuah daerah waktu itu hari Jumat. Saya masih di, dalam mobil kemudian melihat orang pergi sholat Jumat. Tahu Bapak bagaimana kalau sholat Jumat? Pakai kaos oblong, celana selutut, pakai peci atau tidak. Kemudian sarung. Sarungnya digibanain coba. Sarungnya diletakkan di atas kepala, kemudian gitu. Mau pergi sholat Jumat, menghadap Allah yang menciptakan dia, yang memberikan rahmat kepada dia, yang memberikan segala yang dia minta. Wa ataku min kulli ma sa'altumu. Dan Allah memberikan apa saja yang kalian minta. Mau pergi sholat Jumat seperti Habis itu duduk di masjid, sudah enggak tahiyatul masjid. Paham Pak gambaran saya tadi? Duduk di masjid, sudah enggak tahiyatul masjid. Ketika khatib datang, dia ngobrol. Pas waktu komat baru ini diturunin. Disarungkan. Ya, habis itu sholat. Mendingan kalau kaosnya bagus, tulisan di belakangnya ngapain lu lihat gua menghadap Allah. Coba kalau seandainya jangan presiden menghadap calon mertua saja berani dia seperti itu, sarungan, sarungannya begini kan? Banyak nggak pak di masyarakat seperti itu pak? Ya, serendah itu kalau sehingga itu ke Allah di mata kita Ini yang menyebabkan orang bermaksiat tatkala sendirian terhapus amalnya karena dia merendahkan Allah, dia menganggap Allah zat yang paling rendah menghina melihat dia. Ini makna perkataan ulama salafus salih, la taj'alillah ahwanan nadhirin ilaih. Jangan pernah engkau jadikan Allah zat yang paling rendah melihat dan ingat Pak, amalan hati Orang akan takut tatkala sendirian ketika hatinya benar-benar terjaga, merasa diawasi oleh Allah. Amalan hati lebih luar biasa dibandingkan amalan zahir. Contoh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau bukan orang yang disiksa di hari kiamat, disiksa di dunia oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak. Beliau tidak seperti Bilal ibnu Rabah. Beliau tidak seperti Khabbab ibnu Al-Arad, Yasir, Sumayyah. Ya, tidak. Orang-orang ini, sahabat-sahabat mulia ini, mereka mendapatkan kedudukan di sisi Allah setelah mereka disiksa oleh Allah. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq lebih utama dari mereka dengan kesepakatan seluruh ulama ahlu sunnah. Meskipun Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah disiksa seperti mereka. Paham sampai sini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau bukan orang yang mati syahid. Tidak seperti Umar dan Utsman. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di atas gunung Uhud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu." Uhud adalah surga eh gunung yang mencintai kita dan kita mencintai gunung Uhud. Uhud ketika diada Nabi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in wa salawatullah salamu barakatuh alaih. Ketika ada empat orang ini di atas gunung Uhud, Uhud mengekspresikan cintanya. Bagaimana mengekspresikan cintanya? Gunung Uhud bergetar. Menandakan dia gembira dengan kedatangan empat orang ini. Sampai Nabi Muhammad SAW berkata, Uthbut ya Uhud fa innama alaika nabiyyun siddiqun syahida. Diam engkau wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang yang mati orang siddiq dan dua orang yang mati syahid. Umar dan Utsman. Menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau bukan orang yang mati syahid. Tetapi dengan kesepakatan ulama ahli sunnah dari mulai para sahabat sampai manusia yang terakhir nantinya, Abu Bakar As-Siddiq kedudukannya lebih utama dibandingkan Abu Bakar Umar dan Utsman. Kenapa? Padahal bukan mati syahid. Ini pertanyaan dijawab oleh seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, "Ma sabaqa Abu Bakr bi kathrati salatin wa siyam, walakin sabaqa bima waqara bi qalbihi min al-iman." Abu Bakar Siddiq tidak mendahului sahabat-sahabat itu dalam keutamaan dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya sholat, tetapi mendahuluinya dengan apa yang tertancap dalam hati dari keimanan. Hati yang penuh dengan imanlah yang akan menjadikan orang walau tak kalah sendirian dia tidak berani untuk melanggar hal-hal yang diharamkan Allah. Sedikit faedah dari gunung yang mengekspresikan cintanya dan ini menyimpang dari dari tema kita sedikit sebelum saya jawab pertanyaan kalau masih cukup juga waktunya. Sedikit menyimpang dari tema Abu Bakar Uhud mengekspresikan cinta semestinya begitu ini sedikit berkenaan dengan keluarga muslim begitulah semestinya seorang pasangan yang mengaku cinta kepada pasangannya ekspresikan cintamu coba suami pernah gak berkata kepada istrinya my darling I love you full Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, seorang suami sampaikan rasa cintanya kepada istri. Istrinya sampaikan rasa cintanya kepada suami. Ya. Ini salah satu faedah yang kita bisa ambil dari gunung Satu dua pertanyaan itu kajian saya mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin